Allahumma amin. ini benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Ini sikap hidup. Kalau kita tidak mengamalkan poin ke-36 ini, kita menyalahinya, kita nanti akan bingung. Bingung dalam beragama itu dahsyat, tidak ada obatnya. Bahkan bisa seseorang itu sakit jiwa, bisa gila. Di sini beliau Al-Imam Al-Allamah At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan wala taqbutu qadamul islami illa ala dhahrit taslimi wal istislami faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bit taslimi fahmuhu حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتقدير والإقرار والإنكار موسوسا تائها syakkan la mu'minan musaddiqa wa la jahidan mukadziba Kata beliau tidak akan kokoh sendi-sendi keislaman seseorang kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan penyerahan diri. Barang siapa mencari ilmu yang dilarang untuk diketahui dan dia tidak merasa cukup puas pemahamannya dengan hanya berlandaskan ketundukan kepada syariat saja maka dia akan terhalang tujuannya untuk mendapatkan kemurnian tauhid kejernihan makrifat dan kebenaran iman dia berada dalam posisi yang ragu antara kekafiran dan keimanan. Antara membenarkan dan mendustakan. Antara mengakui dan mengingkari. Dia berada dalam keadaan was-was dan ragu-ragu. Dia tidak tergolong sebagai mukmin yang membenarkan bukan benar ya, mukmin yang membenarkan dan bukan pula sebagai penentang yang mengingkari. Mari kita lihat kata-katanya itu sangat berat. Artinya sangat kokoh. Luar biasa. Itu di antara kata-kata yang diucapkan oleh salafus saleh, Singkat, padat, dan kokoh. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan Kata-katanya Ringan Artinya seakan-akan tidak ada bobotnya Kemudian juga panjang lebar Padahal maknanya sedikit Mari kita lihat Satu persatu dari kata-kata beliau Beliau mula-mula mengatakan wala takhutu qadamul islami illa ala dhahrit taslimi wal istislam. Tidak akan kokoh sendi-sendi keislaman seseorang kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan penyerahan diri. Jadi Islam kita ini tidak akan menjadi Islam yang benar kecuali kalau kita sudah pasrah total kepada Allah. Pasrah total kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman orang yang ngerti, yaitu pemahamannya salafus saleh, pemahaman para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Islam kita tidak akan benar kecuali dengan cara seperti itu. Dalam berislam ini kita tidak mengikuti pendapat siapapun. Tidak mengikuti akal siapapun. Tidak mengikuti hasil penelitian siapapun. Tapi kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita memahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh. Itu sikap. Sehingga Islam benar-benar terjaga kemurniannya bukan karena akalnya fulan atau akalnya fulan. Quran dan sunnah telah final. Akalnya fulan belum final. Ada seribu akal, ada seribu pendapat. Satu juta akal, satu juta pendapat. Yang kita pakai akalnya siapa? Dan ini kata-kata beliau ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 65. An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini sikap kita dalam berislam. Jadi pemutus perkara hakimnya itu siapa? Hakimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah apa saja, beda pendapat, khilafiyah pertikaian kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusaka beliau Al-Qur'an wa sunnah. Kita terima dan tidak ada keberatan sedikit pun terhadap keputusan Quran dan sunnah dan kita menerima dengan sepenuh hati. Baru iman. Kalau tidak gitu belum iman. Jadi enak. Sebenarnya kalau orang Islam ini mau kembali kepada yang seperti ini, Islam ini beres. Ribut-ribut, ayo sudah Mari kita timbang dengan Quran dan Sunnah. Quran mengatakan begini, Sunnah mengatakan begini. Dan ini difahami oleh orang yang faham sahabat begini. Ayo kita kembali kepada pemahaman itu. Mau enggak? Kalau mau iman, enggak mau imannya belum benar. Ini jadi masalah gitu. Kalau kita mau kembali ngamalkan ayat An-Nisa 65 ini beres sudah, beres. Islam ini enggak ada pertikaian, enggak ada ribut. Yang jadi masalah itu sudah Rasulullah memutuskan mereka tidak mau kepada keputusannya Rasulullah. Quran bilang gini, sunnah bilang gini, mereka bilang gitu. Yang di sini lebih suka qala Allah, qala Rasulullah, yang di sana lebih suka dengan qala fulan, qala fulan, qala fulan. Qala Allahnya mana? Jadi Islam kita tidak akan benar kecuali kita pasrah, tunduk total berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tunduk total, pasrah total kepada ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lagi, "Faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu wa lam yaqna bit taslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalis tauhid wa safil ma'rifah wa sahihil iman. Barang siapa mencari ilmu yang dilarang untuk diketahui dan dia tidak merasa cukup puas pemahamannya dengan hanya berlandaskan ketundukan kepada syariat saja maka dia akan terhalang tujuannya untuk mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan makrifat dan kebenaran iman. Jadi ilmu itu ada ilmu yang boleh dipelajari, ada ilmu yang tidak boleh karena memang kita tidak mampu. Kalau kita masuk ke dalam ilmu itu berarti kita telah mendolimi diri kita Ilmu apa itu? Kita sekarang sudah bicara tentang asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ilmu yang dilarang dalam hal asma dan sifat Allah itu adalah seperti ilmu kaifiyah. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Ahli surga melihat Allah. Bagaimana ya? Allah itu kayak apa ya? Gini ya? Nah, itu tidak boleh yang menjadikan mereka mengingkari sifat-sifat Allah karena mereka masuk kepada ilmu kaifiyah, ilmu yang dilarang. Sudah nggak usah. Kita harus konaah Apa konaah itu? Menerima. Menerima pemahaman kita ini kita jadikan konaah nerima ajaran Quran, ajaran sunnah. Maknanya jelas, yang ada kita imani dan kita pahami yang enggak ada enggak usah kita mencari-cari. Melihat Allah pasti Quran dan Sunnah pemahaman salafus soleh. Seperti apa, bagaimana, ini dan itu yang lainnya enggak usah. Enak. Jadi kita benar-benar qanaah, nerima pemahaman kita ini kita tundukkan kepada ajaran Quran was sunnah. Dan kita sebagai orang beriman, kita cukup mengatakan amanna billah. Iman kepada Allah, enggak usah protes-protes, tidak usah mengkritisi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 26. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi hadza masalah. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Ini tentang apa ini? Perumpamaan apa? Innallaha la yastahyi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha ba'udah nyamuk orang iman iman orang iman ya iman Allah mau membuat perumpamaan dengan nyamuk mau dengan gajah mau dengan apa silakan itu terserah Allah kita iman apa kata Allah kita iman kalau orang kafir protes Allah itu gimana sih masa nyamuk dimasukkan Quran ya. kalau orang iman sudah nurut apa kata Allah kita ambil hikmahnya kita ambil pelajarannya Asma dan sifat kita iman, kita ambil pelajarannya. Enggak usah kita nanti bayang-bayangkan. Kayaknya tidak masuk akal ya. Kayaknya tidak masuk akal kita. Nah, itu nanti kita tidak qanaah, bingung sendiri. Karena kita telah mendolimi diri kita. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang beriman itu kalau ada di dalam Quran atau dalam sunnah hal-hal yang menurut dia masih mutasyabihat, masih samar-samar. Ini kayaknya kok masih samar-samar ya. Bisa dipahami gini, bisa dipahami gitu. Maka dia mengembalikan yang samar-samar ini mutasyabihat kepada yang muhkamat. Yang sudah jelas, yang sudah pasti. Karena mungkin ada saja ayat yang kesannya masih samar-samar. Tapi di tempat lain Allah menjelaskan masalah itu pasti. Orang beriman membawa yang samar-samar kepada yang pasti. Tapi kalau orang hatinya ada cenderung untuk nyeleweng, begitu ada yang samar-samar, yang samar-samar oleh dia malah dipegang. Dipegang erat-erat, itulah yang malah oleh dia disebarkan untuk menyebarkan kesesatannya. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Antum bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat nomor 7. Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina antum lihat ya Ali Imran ayat 7 Dialah Allah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara di antara isi Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat, yang jelas, yang pasti, yang gamblang, terang benderang. Yang mana ayat-ayat muhkamat itu adalah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat, masih samar-samar. Contohnya ya di Al-Baqarah dan di beberapa ayat lain, contoh ayat yang samar-samar kelihatannya. Di sana ada kesan bahwa semua pemeluk agama yang penting iman kepada Allah dan hari akhir mereka itu adalah selamat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun jadi semuanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, orang siapa saja yang penting iman kepada Allah dan hari akhir mereka mendapat pahala dari Allah tidak ada ketakutan atas mereka tidak ada pula kesedihan ada beberapa ayat seperti ini. Ini bisa dikatakan ayat mutasyafihat, bagi sebagian orang. Orang yang hatinya cenderung untuk nyeleweng, ayat ini dipegang untuk menyebarkan ajaran dia, ajaran apa? Pluralisme. Semua agama sama. Dan ini banyak yang kena. Orang Islam sekarang ini banyak yang kena ajaran-ajaran nyeleweng gara-gara mereka berpegang kepada ayat-ayat yang mutasyafihat. Tapi kalau orang iman jangan. Ayat ini walaupun tampaknya gitu, tapi kan ada ayat lain yang jelas, yang pasti menyatakan Yahudi, Nasrani semua selain Islam itu adalah batil, yang benar Islam. Dan semuanya harus mengikuti Islam. Kalau Islam yang sekarang ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Maka dari itu Allah mengatakan selanjutnya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyafihat daripadanya. Subhanallah ya. Jadi Al-Qur'an sudah mengatakan ini jauh-jauh hari 14 abad yang lalu. Jauh-jauh hari Quran mengatakan kalau orang ada condongnya leweng, yang diikuti adalah ayat-ayat mutasyabihat subhanallah dan memang ini benar ikhwan wa akhwati la rahimakumullah orang kalau sudah niatnya jelek maka dia mencari pembenaran-pembenaran dari perbuatan dia dia comot dalil dari Quran dia comot hadis untuk membenarkan perbuatan dia mestinya yang benar itu kumpulkan dalil dulu tas tadil tumatahkum kamu kumpulkan dalil, lalu kamu ambil hukum dari dalil-dalil itu. Kesimpulannya ini. Jangan terbalik. Melangkah dulu, memutuskan hukum dulu, baru setelah itu mencari dalilnya. Subhanallah ya. Dan sekarang ini alangkah banyaknya mereka-mereka yang mengikuti mutasyabihat karena hatinya condong kepada kesesatan. Untuk apa mereka mengikuti mutasyabihat itu? untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Tafsiran yang sebenarnya bagi ayat-ayat mutasyabihat sebagiannya itu yang tahu hanya Allah. Pasti misalnya ya masalah melihat jelas gamblang Cuman takwil yang sebenarnya melihatnya Allah itu bagaimana, Allah itu kayak apa. Itu yang tahu hanya Allah. Jadi ilmunya itu memang oleh Allah ditutup, nggak ada orang tahu. Karena ilmunya oleh Allah ditutup, jangan kita memaksa-maksakan diri kita. Jangan kita membuat diri kita payah. Jangan kita mendolimi diri kita. nggak usah sudah. Pasrah saja. Maka dari itu Allah mengatakan setelahnya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kami iman kepada semuanya karena semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Antum perhatikan ini. Jadi orang yang Islamnya benar itu pasrah apa kata Allah, apa kata Rasulullah sami'na wa Maka dari itu ajaran salafus saleh ini ajaran paling enak, paling gampang. Sederhana, gampang, praktis, instan, mudah semuanya. Tidak perlu kita mendolimi akal kita, mikir-mikir, muter-muter sana sini cari pembenaran. Ya Allah repotnya. Karena Islam ini bukan agamanya orang pinter saja. Islam ini agamanya semuanya. Orang pinter, orang bodoh, sarjana, anak jalanan, orang tua, anak muda, anak kecil. Islam paham. Kalau Islam itu hanya bisa dipahami oleh sarjana saja, berarti Islamnya sarjana, Islam nggak benar. Kalau Islamnya Rasulullah dijangkau oleh semuanya. Kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S3 sampai apapun, semuanya paham. Itu Islam yang benar, yang langsung dari sumbernya Al-Qur'an was sunnah, pemahaman salafus saleh. Karena Quran itu untuk semua kalangan, bukan untuk kalangan terbatas. Bukan Quran itu untuk kalangan sendiri. Ini pemahamannya untuk kalangan sendiri, enggak ada. Berarti bukan Islamnya Rasulullah. Berarti itu adalah Islamnya kalangan sendiri. Ya. Jadi kalau kita coba-coba nanti memaksa-maksa akal kita, maka hasilnya adalah kita tidak akan berada dalam tauhid yang benar. Tauhid kita enggak murni lagi. Makrifat kita, pemahaman kita kepada Allah tidak jernih lagi dan iman kita tidak benar lagi. Kira-kira apa alasannya? Kok dikatakan kalau nanti kita suka bahas-bahas hal-hal yang dilarang dibahas, tauhid kita tidak murni, makrifat kita, kenal kita kepada Allah tidak jernih, iman kita nggak benar. Kira-kira apa sebabnya? Menurut antum kira-kira apa sebabnya? Kok sampai seperti itu dampaknya? Sebabnya karena ilmu kita tentang Allah itu hasil buatan akal kita. Karena nanti hasilnya itu kita yang menciptakan Allah. Jadi kita yang menciptakan Allah. Kita yang apa namanya membayang-bayangkan Allah dengan akal kita. Tapi kalau kita pasrah kepada Quran dan Sunnah, bukan kita menciptakan Allah, kita mengimani Allah sebagaimana iman yang dimaui oleh Allah. Kita mengimani Allah sebagaimana iman yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai akal-akalan, berarti kita yang menciptakan Allah, Allah versi kita. Sehingga tauhid kita tidak murni lagi, makrifat kita tidak jernih lagi dan iman kita tidak akan benar. Karena kita memakai akal yang sangat dangkal. Jelas ya? Keterangan saya jelas? Kalau jelas, Alhamdulillah. Hasilnya apa? Kalau kita nggak mau pasrah, kita mendolimi akal kita, kita cari ilmu-ilmu yang nggak boleh. Ilmu-ilmu yang nggak boleh. Seperti ada yang cerita tentang langit yang tujuh. Langit tujuh lapis. Lapisan pertama itu isinya ini dan itu. Lapisan kedua isinya ini dan itu. Ini tahunya dari mana? Kan telah mendolimi dirinya. Jadi langit pertama itu kalau menurut penelitian ilmu nuklir itu isinya adalah ini dan itu. Langit kedua, ya subhanallah ini mendalimi akal. Dari mana Anda tahu? Hasilnya kalau tidak mau tunduk kepada Quran dan Sunnah Kata beliau dabu bainal kufri wal iman wat tasdiqi wat takdzib wal iqrari wal ingkar maka dia akan berada dalam posisi yang ragu antara kekafiran dan keimanan dibilang kafir dia masih Islam dibilang iman imannya enggak benar antara membenarkan dan mendustakan dibilang membenarkan dia mendustakan dibilang mendustakan, dia masih ada imannya, pembenarannya. Antara mengakui dan mengingkari, dikatakan mengakui masih banyak yang dia ingkari, dikatakan mengingkari dia juga masih ada yang diakui. Jadi orang gini nih orang bimbang, alangkah sumpeknya. Orang model gini adalah orang yang paling sumpek yang kemarin sudah dijelaskan betapa banyak dari kalangan orang-orang dulu yang suka pakai akal-akalan, pola bulan, pola bulan, pola bulan, hasilnya adalah bingung dan sumpek. Sampai-sampai akhir umurnya mereka taubat, menyesal kembali kepada ajaran salafus saleh. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, aduh hai sekiranya saya mati ala aqaidi aja izini sabur. Saya ingin mati akidah saya seperti akidahnya nenek-nenek di Nesabur. Kenapa kok akidahnya nenek-nenek? Karena nenek-nenek itu nggak banyak mikir. Baca Quran diimani selesai. Sholat, puasa, zakat, jangan syirik, selesai nggak usah repot-repot. Memang agama itu nggak repot. hai, alangkah senangnya kalau akidah kita seperti akidahnya nenek-nenek itu. Karena dia telah bingung mendolimi akalnya. Dan orang yang bingung dalam agama itu bingung yang tidak ada obatnya. Obatnya apa? Taubat, kembali kepada Quran dan Sunnah, nerima, selesai. Jangan banyak bahas. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Sami'na wa ata'na. Amanna billah. Kullu min 'indi rabbina. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Islam itu gampang. Jadi nanti dia akan mudabdab. Tidak ke sana, tidak ke sini. Terutama sekarang ini yang yang paling bingung ya, mereka-mereka dari kalangan liberal. Itu mereka tuh orang yang paling bingung luar biasa. Karena mereka mengutak-atik agama. Agama diutak-atik seakan-akan seperti ilmu matematika. Diutak-atik agama itu. Dan anehnya dia lebih suka dengan ucapan orang kafir daripada ucapan orang Islam. Yang lebih aneh lagi, hadis ahad ditolak. Walaupun soheh, alasan ini ahad. Tapi kalau ucapannya orang barat, walaupun ahad, diterima. Loh, ini lucu anda ini. Ini orang barat, ahad lagi. Nah kafir, ahad lagi. Bingung. Jadi orang-orang liberal itu bingungnya bukan main. Bingung. mudah dab tidak ke sana, tidak ke sini. Yang Allah mengibaratkan mereka itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 tentang sifat orang munafik kullama adha'alahum masyaufi wa iza adlama alaihim qamu. Kalau ada cahaya jalan, cahayanya padam, berhenti. Bingung. Dalam akidah, dalam Islam jangan bingung, harus pasti. Harus jelas, harus gamblang. Yakin, mantap, melangkah. Dalam Islam jangan sekali-kali kita bicara tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu itu termasuk dosa yang paling besar. Ada beberapa beberapa syariat yang telah disepakati oleh para nabi semuanya. Ini syariat yang disepakati oleh semua nabi. Antum bisa melihatnya di dalam surat Al-A'raf 33. Ini syariat yang disepakati oleh semua nabi. Yaitu kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ini syariat yang disepakati oleh semua nabi katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tuhanku hanya mengharamkan ini halal yang diharamkan Allah ya. Dan ini sepakat semua nabi. Apa yang diharamkan Allah? Yang diharamkan Allah itu hanya perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Perbuatan keji itu haram. Semua nabi syariatnya membawa ajaran ini, perbuatan keji haram. Apa perbuatan keji itu? Fawahih. Perbuatan keji itu secara khusus identik dengan zina secara khusus. Secara umum, ya yang lainnya masuk zina, homoseksual, lesbian, homer, judi dan yang lainnya, narkoba. Kemudian dan perbuatan dosa. Yang kedua, perbuatan dosa. Wal baghya melanggar hak manusia tanpa alasan yang hak. Wal baghya bighairil hak, dolim Kemudian yang keempat, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan kerja untuk itu, syirik. Yang keempat, wa antaku yang kelima, wa antaqulu 'ala Allahi ma la mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi itu, jadi ini ini lima ini diharamkan. Dan semua nabi sepakat diharamkannya lima ini. Pertama-tama perbuatan keji, yang kedua dosa, yang ketiga dolim, yang keempat syirik, yang kelima berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa penyebab kemunduran umat Islam? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu Orang-orang berbicara tentang Allah tanpa dasar dari Quran, dari Sunnah, tidak mengikuti ajarannya salafus soleh, Islam mundur. Orang kafir itu maju karena mereka meninggalkan kitab mereka, mereka meninggalkan ajaran mereka. Orang Islam mundur karena meninggalkan ajaran Quran. Sehingga ada pertanyaan yang sering diungkapkan, lima za ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa? Orang Islam itu mundur. Sementara non-muslim maju. Apa sebabnya? Jawabannya, orang Islam itu mundur karena meninggalkan ajaran Islam yang benar. Non-muslim itu maju karena mereka meninggalkan ajaran agama mereka. Aneh kan? Orang Nasrani yang menjadikan mereka maju kayak sekarang ini karena mereka telah sepakat dulu untuk meninggalkan ajaran untuk meninggalkan ajaran ajaran Alkitab maju. Kalau Islam kebalikannya, kalau kita meninggalkan Quran mundur. Jadi harus kembali kepada Al-Qur'an. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang menyebabkan kemunduran Kemudian hasilnya lagi muwaswisan ta'ihan syakan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Hasilnya adalah dia berada dalam keadaan was-was dan ragu, dia tidak tergolong sebagai mukmin yang membenarkan dan bukan pula sebagai penentang yang mengingkari. Jadi orang kalau tidak mau kembali kepada Quran, sunnah, pemahaman salaf, itu bingung terus. Bingung terus, nggak pasti. Ada orang ngomong gini, kacau lagi. Ada orang ngomong gitu, kacau lagi. Terus. macam Islam ini telah final. Nggak usah bingung, nggak usah was-was, tenang, damai. Orang bilang apapun, saya iya gini ini. Ada satu kisah yang lucu. Ada seorang yang ditokohkan. Dia ditokohkan dan dia punya pengikut banyak. Dia ini orang ahli kalam. Dia suka berbicara pakai logika-logika. Dia waktu itu berjalan dengan memakai pakaian kebesarannya diikuti oleh pengikutnya banyak. Istilahnya rombongan yang seakan-akan ini penuh dengan wibawa. Dia diikuti oleh muridnya pakaian-pakaian kebesaran. Lalu ada seorang ibu tua. Ibu tua. Ngagum. Wah. Ibu tua tanya, siapa itu yang lewat itu? Oh demikian, berwibawa. Lalu kata orang, oh itu si Fulan, ulama Fulan ulama besar. Dia punya seribu dalil untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Apa kata ibu itu? Oh, kalau saya satu dalil cukup. Kalau saya satu dalil cukup, Allah itu ada. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu karena ada seribu keraguan sehingga perlu seribu dalil. Karena ada seribu kebingungan, dia butuh seribu dalil. Kata ibu ini, kok dibuat repot sih? Satu aja dalil cukup, samina wa atau anak, selesai. Enak kan? Makanya mereka sering sudah tua menyesal. Ya Allah, alangkah senangnya kalau akidah saya kayak akidahnya nenek-nenek itu. Tenang, damai, husnul khotimah, masuk surga lagi. Daripada sudah sumpah, bingung, kacau, diadab, dikubur. Diadab di neraka. Sengsara dunia, sengsara akhirat dan itulah gagal total. Enggak ke sana, enggak ke sini Allah mengatakan tentang mereka di dalam surat An-Nisa ayat 143, mudzabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara demikian, antara iman atau kafir. Tidak masuk ke dalam golongan ini, golongan orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu, golongan orang-orang kafir. Ya, apa anda ini bingung? Dibilang Islam, Islamnya ya kayak gitu. Dibilang kafir masih ngaku Islam, bingung. Sudah sekalian aja. Kalau mau kafir-kafir sekalian, Islam-Islam sekalian. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jelas <clears throat> surat Al-Kahfi. Ini kebenaran. Mau iman monggo, mau kafir monggo. Jangan tengah-tengah. Iman atau kafir? Atau. Jangan. Itu orang atau berarti ini. Jadi mereka-mereka yang enggak pasti berarti orang-orang yang milih atau. Enggak iman, enggak kafir, milih tengah-tengahnya aja. Kemudian dampaknya nanti karena enggak punya sikap, akhirnya mereka punya seribu wajah. Di mana dia berada, dia ngikuti yang di sana. Dan Allah mengabadikan mereka di dalam surat Al-Baqarah 14 dan 15 Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Allahu yastahzi'u Fihim, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami beriman." Ketemu orang iman, ketemu ahli sunnah, kami ahli sunnah. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Sebenarnya kami nggak sama orang iman itu, kami sama kamu. Cuman kami pura-pura aja kumpul mereka itu. Lalu oleh Allah dibalas, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Subhanallah ya. Jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang pentingnya kembali kepada Quran dan Sunnah dan kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan keterangan saya ini jelas. Sebenarnya saya ingin menyambung poin ke-37 tapi kayaknya agak berat. Satu aja dulu. Insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya nanti. Jadi intinya di sini bahwasanya dalam Islam ini kita hanya mengikuti apa kata Quran, apa kata sunnah, kita pahami dengan pemahaman salafus soleh. Titik selesai. Tak usah maksa akal kita terhadap hal-hal yang di luar itu. Kita mengatakan yang dikatakan oleh mereka salafus soleh. Kita menahan yang ditahan oleh mereka salafus soleh. Kita berjalan sebagaimana mereka berjalan. Kita berhenti di mana mereka berhenti. Selesai, gampang. Islam itu gampang, jangan dibuat repot. Jadi begitu. Ya mungkin itu dulu dari saya. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, pandol silakan. Kalau ikhwan lewat kertas, kalau akhwat bisa lewat SMS di nomor saya. Keterangan saya jelaskan. Jelas ya? Tidak bingung? Antum jelas enggak? Jelas ya? Alhamdulillah. Fadhal, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nanti di poin berikutnya itu diterangkan bahwa takwil daripada semua nama dan sifat Allah, takwilnya adalah meninggalkan takwil. Dan kita pasrah total. Jadi takwilnya malah meninggalkan takwil. Seperti nanti itu kan ada ada apa namanya? Ada beda buku ya. Hari Jumat kapan ya? Jumat besok. Ada bedah buku. Buku-bukunya siapa? Agus Mustafa. Iya. Saya kemarin diminta juga untuk menjadi pembanding tapi saya tidak bersedia karena tidak tahu bagaimana nanti cara pengaturannya ya. Apakah saya diberi kesempatan bicarakannya atau sedikit. Jangan sampai nanti kesannya sebenarnya membantai orang seperti dia itu tidak sulit, gampang. Maaf-maaf ya. Kalau kata orang Jawa itu seperti mecok butir. Mecok butir. Tahu butir atau agar-agar itu dipecok dengan kapak. Gampang atau sulit? Agar-agar dipencet aja hancur, ini dipecok dengan kapak. Orang kayak dia itu seperti rumahnya laba-laba, tak punya kekuatan sama sekali. Karena dia bicara dengan akal. Kita minta, ayo kamu bicara pakai ilmu, ilmiah. Ilmiah bicara. Quran, Sunnah dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman salafus soleh. Kamu bisa bahasa Arab enggak? Itu juga penting. Sekarang kalau ada seorang yang dari sarjana teknik, dia buka praktek dokter, dokter jantung, tapi lulusan teknik, boleh enggak dia? Nanti orang sakit jantung dikasih kabel sama dia, ada dari elektro, Enggak nyambung. Ini bukan bidang anda, jangan ngawur kayak gitu. Apa penyebab orang Islam mundur? Ya penyebabnya orang kayak kamu ini. Karena bicara tanpa ilmu, ngawur. Orang kalau bodoh itu diam, Khilafiah sedikit. Yang menjadikan khilafiah banyak karena orang bodoh bicara. Kita sakatal jahil kolal ikhtilaf. Kalau orang bodoh itu diam, sedikit khilafiah. Yang membuat runyam, orang nggak punya ilmu bicara. Begitu. Nah, gampang. Cuman masalahnya mau tunduk kepada yang benar atau mau menang-menangan. Sudah terangkan aja. Ini loh Quran mengajak kita untuk jangan mengedepankan akal. Harus tunduk. Sesuatu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal, tidak bisa dipahami oleh akal dan kita iman, itulah yang hebat. Seorang itu dikatakan iman dengan keimanan yang hebat kalau dia mau mengimani sesuatu yang nggak masuk akal. Baru hebat para beriman. Kalau sesuatu yang masuk akal dia imani, itu biasa. Yang nggak hebat kok masuk akal. Contohnya apa? Contohnya ngelempar jumroh Antum akal-akal, tidak akan pernah masuk akal. Melempar jumroh ya. Apa? Dari Indonesia jauh-jauh ke Mekah ngelempar batu. Kita bicara orang non-muslim. Apa itu? Tidak masuk akal sama sekali. Datang jauh-jauh dari Indonesia ke sana melempar batu. Rebutan lagi melemparnya. Ada yang mati terinjak-injak. Nah ini memang adalah ya ini namanya iman. Rasulullah dan Allah nyuruh lempar, lempar samina wa atokna. Masuk akal, dan masuk akal pokoknya saya nurut. Itulah iman. Walaupun orang sekarang berusaha untuk menghibur dirinya ya, menghibur dirinya. Oh itu seakan-akan kita melempar setan kita, melempar aku ya silakan, silakan. Itu alasan-alasan untuk apa namanya? Biar kita puas. Intinya inilah hebatnya iman kepada yang gaib. Kalau sholat memang banyak faedahnya, olahraga, menurut mereka ya, dan yang lain-lainnya. Jadi justru orang itu dikatakan iman kalau sesuatu nggak masuk akal, tapi dia mau iman, itu yang hebat. Kalau masuk akal nggak hebat, biasa masuk akal. Ini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz yang dirahmati Allah, amin Apakah sururi itu dan bagaimana Ustaz? Jika ada yang menuduh seorang ulama alim berpaham sururi, jazakallah khair. Ya Allah. Masih ada ya kayak gini nih ya. Ini sudah basi. Sudah basi. Kalau ibaratnya makanan sudah sudah saatnya dibuang. Sudah selesai. Mungkin Anda kebagian yang basi. Sudah selesai ini. Itu adalah pekerjaannya orang-orang yang kurang pekerjaan, pengangguran. Coba mereka diberi pekerjaan, mereka tidak akan gitu lagi. Atau memang pekerjaan mereka ya begitu. Kalau nggak ada gitu, nggak kerja. Yang lebih parah lagi, penghasilan mereka dari itu. Jadi memang mereka suka uh, bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan itu sudah basi, ikhwan wa akhwat fillah, tinggalkan itu. Siapapun yang berbicara, untuk ukur pembicaranya dengan Quran, sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Benar, benar, salah, salah. Titik. Sururi ini itu macam-macam sudah basi, ya Allah. Saya tuh kasihan dengan mereka-mereka yang selalu dibodohi. Jangan mau dibodohi. Bagaimana caranya? Ya belajar. Kita punya alat penimbang. Alat penimbang kita adalah Al-Quran was Sunnah. Siapapun sesuai dengan Quran dan Sunnah kita terima. Siapapun yang tidak sesuai kita tolak. Mungkin ini akhwat baru barangkali ini. Ya mudah-mudahan ya. Adapun kalau antum ingin tahu sururi itu apa, ya saya jelaskan. Tapi sekali ini aja ya. Eh, saya sebenarnya males bicara gini-gini, tidak ada faedahnya. Yang bisa didapat apa sih? Sururi itu dinisbahkan kepada seorang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin. Muhammad Surur Zainal Abidin ini ajarannya dia itu suka mencaci maki ulama. Nah, jadi kalau orang mencaci maki ulama sururi. Mencaci maki ulama, menghujat ulama, ulama ahli sunnah dihujat dicaci maki. Kemudian juga dia itu suka menjatuhkan penguasa. Batu penguasa maksudnya menjelek-jelekkan ya, sehingga menimbulkan keonaran dan yang lainnya. Jadi bukan memperbaiki tapi malah dia merusak. Mengajak orang-orang untuk benci kepada kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Syekh bin Baz, Syekh dituduh dengan tuduhan yang keji macam-macam. Katanya ulama penjilat ulama penguasa dan semisalnya. Itu. Jadi kalau ada orang yang nyaci maki ulama ahli sunnah, berarti dia sururi. lain yang mengajarkan kepada anda sururi itu dialah sururi. Karena dia mengikuti ajarannya Muhammad Surur. Berarti dia adalah ajarannya dianggap dengan ajaran sururi. Seperti itu. Sebenarnya saya bicara gini ini mualas saya. Tidak ada faedahnya. Jadi begitu. Jadi sikap kita ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah setiap orang ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Quran dan Sunnah kita terima. Menyimpang ya ditolak. Yang diterima adalah Quran dan Sunnah. Siapa saja yang dikatakan salah soleh dan ciri-cirinya apa? Salafus soleh, as-salaf dari segi bahasa itu artinya al-jama'atul mutaqaddimun, kelompoknya orang-orang dahulu. Itu dari segi etimologi. Kalau dari segi istilah, terminologi, salafus saleh itu adalah al-qurun at-talata al-mufaddalah, tiga masa pertama umat Islam. Sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in yang Rasulullah telah menjamin mereka adalah orang-orang yang baik. Khairul qurun Farni atau khairun nas farni. Tummaladina yalunahum, Tummaladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya lagi. Itu salafus soleh. Dan orang yang ikuti ajarannya salafus soleh disebut dengan salafi, ikuti ajarannya salafus soleh. Dan salafi bukan kelompok, bukan golongan, bukan partai, bukan apapun. Tapi otomatis orang yang ikuti ajarannya salafus soleh otomatis dia adalah salafi dengan sendirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah, amin Saya mau bertanya Bagaimana kedudukan kias dalam Islam Apakah kias adalah bisa menjadi sumber hukum Setelah ijma' salafus salih Jazakumullah khairan Ya, wa'iyakum Jadi memang benar ya Kias itu adalah sumber landasan hukum tapi dengan catatan kias yang benar, analog yang benar. Kias itu definisinya adalah ilhaqu far'in bi aslin bi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Kita menyertakan yang cabang kepada yang pokok untuk menetapkan suatu hukum. Dikarenakan suatu sebab yang sama. Itu namanya kias. Dan contoh yang paling gampang tentang kias itu dan biasanya para ulama mencontohkan dengan ini. Contohnya adalah zakat fitrah. Zaman Nabi dulu zakat fitrahnya dikeluarkan beras atau gandum. Alasannya apa? Makanan pokok. Sekarang makanan pokok kita adalah nasi, beras. Maka beras ini kita kiaskan kepada gandum atau kurma zaman Nabi dengan alasan sebab yang sama, sama-sama makanan pokoknya. Itu kias yang cocok namanya. Kias yang cocok. Karena ada kias yang enggak cocok, kias fasid, kias yang rusak. Apalagi kias dalam hal akidah. Allah dikiaskan dengan makhluknya enggak benar. Seperti setan. Setan mengkiaskan. Yang pertama membuat kias, kias yang keliru adalah setan. Ketika disuruh tunduk kepada Nabi Adam, mestinya setan kan langsung tunduk, sami'na wa ata'na, sujud. Tidak, dia pakai akal, pakai logika, pakai kias, analog. Ya Allah, dia dari tanah, saya dari api. Menurut kias, yang tanah tunduk kepada yang api, bukan api tunduk kepada yang tanah. Wah, diusir dari surga. Karena karena perintah Allah, hukum dilawan dengan kias, analog kias yang salah maksudnya. Di daerah saya telah menyebar ajaran wahdatul wujud bagaimana saya mensikapinya. Mensikapinya perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang bahaya wahdatul wujud. Karena mungkin masyarakat belum tahu akidah yang benar. Atau juga mungkin perlu diberitahukan kepada para ulama. Ulama yang kira-kira didengar oleh mereka yang mampu menjelaskan tentang bahaya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu Allah menyatu dengan dengan makhluknya. Seperti itu. Dan itu memang ajaran yang bahaya. Diterangkan akidah yang sebenarnya karena terus terang saja di Indonesia ini para ulama kurang maksimal menerangkan agama. Tinggal banyak orang tidak ngerti agama. Kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya, ustaz yang semoga senantiasa diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anda mau tanya, bagaimana menghilangkan rasa takabur kita terhadap nikmat-nikmat Allah karena kita merasa kesuksesan kita selama ini adalah hasil usaha kita sendiri. Iya. Cara menghilangkan takabur itu seperti yang ditanyakan ini ya. Caranya adalah iman kepada takdir. Orang kalau iman kepada takdir itu kalau mendapat sukses tidak akan sombong, kalau gagal tidak akan tidak akan larut dalam kekecewaan. Karena dia selalu menimbang semuanya kepada takdir. Kalau dia sukses dia mengatakan ini bukan semata-mata usaha saya, tapi ini ada faktor takdir Allah. Berapa banyak orang usaha maksimal gagal, berarti Allah belum nakdirkan. Kemudian juga hati-hati takabur nanti menyebabkan nikmat Allah dicabut. Seperti siapa? Seperti Korun yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas. ma'uti tuhu ala ilmin indi. Harta saya yang berlimpah ini diberikan kepada saya karena ilmu saya, saya pinter. Akhirnya oleh Allah fakhosabna nabihi wa bidarihil ard. Oleh Allah dibenamkan masuk ke dalam bumi. Allah benci kepada orang yang sombong. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini bodoh, tidak ada apa-apanya. Yang menjadikan kita pintar ini siapa? Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau Allah tidak memberi ilmu kita, kita ini orang paling bodoh. Kita manusia ini punya tiga sifat dasar. Pertama-tama bodoh, kedua hina, yang ketiga melarat. Itu sifat kita. Yang menjadikan kita pinter adalah Allah. Yang menjadikan kita mulia adalah Allah. Yang menjadikan kita kaya adalah Allah. Kalau tidak ada Allah, kita kembali kepada asli kita, bodoh, melarat, hina. Betul. Kita berasal dari apa? Air mani, hina, nggak ada apa-apanya. Setelah lahir ini besar, di dalam tubuh kita ini banyak kotorannya. Setelah mati jadi bangkai. Yang kita sombongkan apa? Asalnya air mani hina. Setelah lahir besar di dalam kita ini banyak kotorannya. Setelah mati nanti jadi bangkai bau. Yang kita sombongkan apa? Jadi begitu. Jadi kalau ada sifat sombong cepat-cepat dihilangkan karena Allah sangat benci dengan orang sombong dan orang yang di hatinya ada sombong sekecil apapun tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ayat-ayat di Al-Qur'an tentang berpikir, yang tafakkarun, apakah kita dibatasi untuk berpikir tentang segala sesuatu? Memang betul. Al-Qur'an itu menjunjung tinggi akal. Afala tatafakkarun, afala takilun. Ya, ulil albab, ulil absar orang akal, orang berpikir, dipuji oleh Allah. Tapi sesuai dengan kapasitasnya. Berpikir yang boleh dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan makhluk Allah, jangan pikirkan zat Allah. Yang ada dalilnya kita bahas, enggak ada jangan dipaksa. Jadi Islam menjunjung tinggi akal. Tapi kadang ada hal-hal yang enggak masuk akal, kita tunduk. Contohnya yang paling gampang mengusap sepatu khuf. Ketika orang itu memakai sepatu khuf ya atau kaos kaki atau sepatu aja biar kelihatan kotornya. Orang kalau habis wudhu pakai sepatu khuf. Itu nanti kalau wudhunya batal, dia mau wudhu lagi, dia tidak perlu melepas sepatunya. Dia cukup nanti mengusap di atas sepatu itu. Yang diusap apanya? Bawahnya atau atasnya? Atasnya diusap. Padahal menurut akal kita yang kotor sebelah mana? Bawah. Mestinya secara akal kita yang diusap yang bawah, karena yang kotor yang bawah. Tapi yang diusap ini adalah atas. Karena apa? Karena Rasulullah mengusap atas, bukan mengusap bawah. Kita tunduk. Maka dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laukana dinu bi ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min ahlahu. Kalau sekiranya agama pakai akal-akalan, akal yang dangkal, maka bagian bawah sepatu khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi agama bukan akal-akalan kayak gitu. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la khufaihi. Aku lihat Rasulullah mengusap bagian atas sepatu khufnya, tunduk, patuh. Akalnya dikalahkan. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi, sudah dikirimkan, saya jawab dulu. Ustaz, kita pengurus masjid ini saat ini lagi risau karena kepengurusan diganti oleh orang-orang yang tidak tikok. Kita kecewa Ustaz, mohon nasihatnya biar kita tenang. Iya, tenang aja. Jangan bingung. Yakinlah yakin yakinnya Siapapun yang bermaksud buruk kepada Islam wal muslimin, kepada dakwah, dia akan gagal, akan kecewa, akan menyesal, akan kena musibah, akan kena balak dan berbagai macam hal yang lainnya. Di dunia dia susah, di kubur dia susah, di akhirat dia susah. Jangan bingung, tenang aja. Serahkan ke Allah. Siapapun yang mau merusak dakwah, susah dunia, susah kubur, susah akhirat. Jadi begitu aja. Bahan bakarnya neraka itu apa sih? Bahan bakarnya neraka itu apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi memang neraka itu butuh butuh bahan bakar banyak. Jadi kalau ada orang rusak, sesat, jangan bingung. Memang Allah telah menakdirkan jahanam bakal banyak isinya. Neraka itu butuh bahan bakar banyak. Jadi kalau ada orang yang merusak dakwah dan yang lainnya, nggak usah bingung, tenang aja. Yang penting kita sudah dakwah, kita usaha, kita yang lainnya maksimal. Yang mau macam-macam, monggo. Berarti anda kepingin susah, itu aja. Susah dunia, susah kubur, susah akhirat. Masjid masih banyak, lahan dakwah masih banyak, yang mau masih banyak, ada yang nggak mau, masih banyak yang mau. Seorang dai itu lahannya di mana tempat suburnya dakwah, di sanalah lahan dia. Watanu da'iya haitsu maslahatud dakwah. Negeri seorang dai adalah di mana ada maslahat dakwah. Di sini nggak ada, di sana masih ada. Makhluk kasar nggak mau nerima, makhluk halus mau nerima. Iya. Malaikat mau nerima. Yang di dunia tidak mau, yang di langit mau. Jangan susah. Dunia tidak selebar daun kelor. Banyak jalan menuju Mekah. Ya gitu aja ya. Wallahu a'lam Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة husna al khatimah Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, keteguhan dan istiqamah dan tutuplah umur kami dengan al khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal cukupkan kami dengan yang halal jauhkan kami dari yang haram Jadikanlah kami ya Allah merasa cukup denganmu saja sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu.